pak Lili ya, Silakan eh, Ini sangat menggelitik Mbak eh, Ibaratnya begini Mbak Kalau saya lihat Memang kebetulan eh, dari gaya pemimpinnya ini Memang itulah yang dibilang bahwa Memang itu lempar tanggung jawab Karena apa? Sebelum uh, papan reklame itu berdiri, spesifikasinya, ketebalannya, kedalaman, kedalaman tanahnya, itu mestinya diukur, dilihat oleh P2B atau pemberi izin. Kedua, memang saya lihat uh, gayanya Pak Sutioto ini eh, lebih bagus daripada gaya yang gubernur sekarang. Dan gubernur sekarang ini menurut saya uh, punya nyali lah gitu untuk berbicara seperti itu gitu. Jadi kalau menurut saya kalau kedepannya kita pilihlah pemimpin yang kira-kira justru membuat TKI itu lebih berwibawa, bukan lebih seperti ini. Ah, kami melihatnya ah, apa ya kalau saya bilang seperti pengalihan jalan raya ke tolnya Bakri itu kita juga udah tanda tanya kan bagaimana tak nggak boleh lewat sekarang ekonomi jadi bawasot kan begitu terima kasih Pak Lili Pak Jack selamat siang silahkan Pak Jack Selamat siang, simpel saja. Ini kan ciri khas dari pejabat-pejabat kita sekarang ini. Dalam melaksanakan tugas tidak memiliki rasa tanggung jawab jelas itu ada izin, ada segala macam tanggung jawab masing-masing dinas untuk ngecek pohon supaya tidak robo dan sebagainya semua itu sudah ada bagiannya tapi yang menjadi ciri khas adalah kalau ada sesuatu lempar tanggung jawab itu tidak hanya Fauzi Bowo saya kira rata-rata pejabat kita sekarang kan demikian terima kasih Pak Pak Andri ya, silakan uh, benar jadi itu mereka sudah memberikan sudah ada ya dan izinnya itu memang ada ada kontrol. Nah, karena tidak pernah mereka melakukan kontrol, mereka hanya terima Jadi ya, itu yang keadaannya. Termasuk pohon-pohon ya. Pohon-pohon itu kalau putus ya, Halo. Iya, Mbak Andre. Iya. Eh, masalah pohon-pohon itu juga sama aja itu. Jadi kalau pohon-pohon itu kepala dinas yang dulu mengatakan ada sekian yang eh, tua dan sebagainya tapi kalau tidak melakukan tidak hanya kepala dinas yang baru juga tapi mawon jadi inilah memang diri eh, pemimpin kita ya terima kasih terima kasih Pak Oni selamat siang Pak Ya selamat siang rekan Pak SM Jadi menanggapi statement itu Ini adalah bukti dari satu bagian dari akibat korupsi Ya jadi walaupun semua sudah diatur Ada rule-nya tapi karena memang dikorupsi sehingga kualitasnya kurang. Kenapa bisa? Karena mungkin pengawasan. Jadi pejabat ini mulai dari gubernur sampai aparat paling bawah nih, pengawasannya tidak ada. Begitu dilakukan pemasangan, jadi spesifikasi tidak ada pengawasan. Kelemahan kita situ. Jadi memang ini mental aparat dari PNS, Pemda DKI ini memang seperti ini. Jadi kalau sudah jadi, nggak ada pengawasan, ya monitoring, kontrolan. Nah ini karena padahal jadi tugas utama, tugas pokok mereka. Tapi ya mereka tidak melakukan itu kenapa? Karena ya belum kejadian saja. Nah seperti ini ya biasalah karena rasa tanggung jawab gubernur tidak ada maka dilemparkan. Ini jadi harus menjadi perhatian lah untuk pengawasan dan korupsinya. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Oni. Pak Jupe. Ya. Silakan. Ya. Nah, Halo. Ya silakan Pak. Ya simpel aja mbak, apa nama semuanya itu kan yang namanya itu konstruksi semua ada speknya ya mbak ya. Eh, speknya itu kan uh, eh, layak tinggi, Gimana kalau dengan ada bukti musibah ini ya jangan melempar tanggung jawab dengan dari kelayakan ini gitu kan. Pemimpinnya sih yang utama, artinya jangan hanya setelah ada kejadian ini melempar kepada uh, apa yang punya dan pengelolanya. Pertama kan sudah ada tim dari Pemda, itu yang harus bertanggung jawab juga itu. Ya, terima kasih Pak Jupe. Dan yang terakhir Pak Yopi, selamat siang. Selamat siang. Wah ini sebenarnya ini lambang sebuah leadership nih. Kalau Pak Gubernur bicara seperti demikian, ini kan nggak ada leadership, nggak ada kepemimpinan. Namanya pemimpin ya bertanggung jawab terhadap anak buahnya atau terhadap warganya. Walaupun itu memang adalah misalnya biaya penggantiannya harus oleh yang pemilik tapan reklame, tapi sebagai gubernur dia harus bertanggung jawab bagaimana supaya misalnya biaya kerugian, biaya kecelakaan orang itu dia harus mengkoordinir untuk penggantian ruginya. Nah jadi kelihatan di sini leadershipnya gubernur kita ini udah nggak benar nih. Itu aja komentar Yopi Bogor. Terima kasih. Terima kasih Pak Yopi. Halo Pak John. Siang. Ya. Halo Pak John silahkan. Kalau itu sih udah biasa Pak Semua ini nggak ada yang bertanggung jawab. Kalau urusan kantong uang itu pasti semuanya berebut. kasih. Terima kasih Pak Jun. Ada Bapak Harsono. Ya Pak, kalau masa reklama e, jatuh itu ya kena angin kencang gitu ya, memang e, dua pihak harus disalahin. Dari satu sisi perizinan yang dikasih mereka juga harus ngecekkan konstruksinya benar nggak gitu kan. Nah kalau masa pohon tumbang itu ya memang perawatannya selama ini ya kita nggak jelas gitu. Jadi ya, pihak yang tertentu ya harusnya tetap Pemda yang tanggung ya di situ ya. Masih. Ada penelpon lagi Pak Dodo, halo. Ya, halo, selamat siang. Silakan Pak Dodo. Kalau, kalau menurut saya ya itu juga dua-duanya harus bertanggung jawab lah, Pak. Pemda juga merawat juga. Semua yang saya herankan itu yang pohon-pohon itu kok kenapa nggak ditebang aja ya, terutama di jalan protokol itu. Itu kan berbahaya, apalagi yang udah tua-tua itu di negara-negara kemanapun di kota-kota uh, itu ya kota besar itu mesti nggak ada pohon nggak tidak ada pohon kalau era eh, di Jakarta banyak pohon gitu loh itu bahaya kalau kena eh, rubuh gitu kena mobil pengendara dan sebagainya saya kira untuk pengelolaan pohon-pohon itu juga harus ditinjau kembali itu jangan asal nanam pohon doang itu gitu Pak Terima kasih Pak Dudu Halo Pak Adi Ya halo Silakan Pak Adi Ya menurut saya ini uh, uh, Eh, gubernur tidak eh, lepas tanggung jawab ya eh, perizinan untuk papan reklama kita belum kan ke Pemda ya nah itu setelah bayar saja diizinkan tapi sudah dilepas tidak dikontrol mengenai ketahanannya mengenai apanya dilepas jadi itu yang kurang kontrolnya Pemda ya ternyata itu saya salah juga nanti kalau misalkan yang Jakarta banjir semua siapa mau disalahkan Tuhan sama Fauzi Bowo ya itu kan nggak benar juga untuk pohon-pohon juga itu saya beberapa bulan lalu ada di daerah Blok N yang terkena eh, angin besar itu banyak pohon tumbang dan hanya yang datang tuh yang punya gergaji mesin dari dari dinas pertamanan itu hanya punya dua padahal lokasinya yang pohon tumbang itu ada banyak itu kemana dana untuk、uh, eh, itu gitu terima kasih Pak Bambang halo halo ya silakan Pak Bambang yang pertama ini Pak, jadi dalam sistem tata kelola pemerintahan negara, semua ada aturan Pak. Nah terkait uh, persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini, ini murni kesalahan kelola pihak. Ini ada satu eh, jasa yang memanfaatkan peran pemerintah di situ kan. Jadi saya rasa Pak Fauji Bowo melempar tanggung jawab dengan memberikan anak masih aktif. Kita kembali ke regulasi, semua ada aturan mainnya Pak jadi kali kita telah aturan hukum yang berlaku kita lihat siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini jadi tidak hanya menghibur kan gitu ya sifat pemerintah apa ini kalau begitu jadi mari kita kembali pada aturan perda dan lain sebagainya yang gitu dan juga masalah penghijauan dan sebagainya ada semua pak kalau mau dibaca gitu ini bukti pemerintah tidak tidak bekerja makan gaji buta terima kasih terima kasih Pak Bambang tadi Pak Joko halo Ya, selamat sore Pak. Silakan Pak Joko. Pak, ini kan negara hukum katanya. Semua tadi berpendapat, semuanya punya benar. Kalau 100 juta berpendapat kan udah 100 juta Pak. Tapi masalahnya coba kita lihat ada nggak hukum yang mengatur Pak, tata kota atau segala macam. Bicaranya ada kerangka hukum Pak mestinya. Nah itu saja Pak, jadi bukan pendapat pribadi. Soalnya semua kalau berpendapat kan repot Pak. Nah itu aja Pak. Oke Pak Satrio, silakan opini Anda. Nah, saya pikir uh, eh, Hoke ya, eh, itu sudah miss dengan janji dulu. Zaman dia kampanye, dia janji bahwa akan membebaskan Jakarta dari macet dan banjir. Kemudian dia akan meneruskan Transjakarta, tapi intinya kan semua tidak sesuai dengan apa yang dia komitmen waktu dia kampanye. Itu saya koreksi untuk Bang Poke ya. Jadi saya pikir dia agak gagal lah memimpin Jakarta, gitu. jadi nggak sesuai dengan kampanye janji-janji manis dia. Terus kemudian untuk masalah izin, <clears throat> saya pikir eh, sulit ya kalau dibilang bahwa ini salah siapa, salah siapa, ya pasti semua salah. Hmm. Waktu pada dia approve, menyetujui perizinan, nah, itu sudah mencek semua. Hmm. Di dalam sisi lain, bahwa yang punya reklam dan juga pengelola itu juga salah. Kenapa kita tidak mempersiapkan dan memperkirakan itu? Sebenarnya ada teknik-teknik tertentu kan untuk menghindari itu gitu loh. Hmm. Saya pikir itu aja Mbak Gigi. Terima kasih. Terima Selamat malam Pak Satrio. Bapak tanggapi yang sama. Selamat malam. Iya, mohon volume radionya dikecilkan dikit Bapak. Oke. Terus terang ini adalah benar lempar tanggung jawab. Karena sebenarnya yang namanya Fogibo atau Bu Foke nggak pantas jadi gubernur. Ada janji palsu, kemudian anak buahnya bermain pun tidak tidak ada kontrol sama sekali. Coba bayangkan saja, masa reklame rubuh bahkan sampai mengakibatkan orang meninggal, ada karena listrik yang tersangkut oli ini disalahkan orang lain. -hmm. Itu kan tanggung jawab pengawasan daripada uh, staf di Pemda. Kemana? Contoh gorong-gorong Sudirman, yang itu mesti pengawasan pembersihan gorong-gorong yang harus rutin yang dilaksanakan. Tetapi apa faktanya? Gorong-gorong itu menjadi mampat, akhirnya dibuka gorong-gorong baru yang akhirnya mengakibatkan kemacetan berapa lama di Sudirman. Jadi memang sebaiknya jangan, janganlah dipilih lagi dalam pekerjaan baru dia tidak mampu memimpin Jakarta ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ngepian. Pak Master, selamat malam. Malam. Silakan Bapak. Aduh, Prof itu memang sudah nggak layak itu memimpin Jakarta. Pertama, tidak ada hal-hal yang monumental yang dia lakukan. Sampai itu, pertanggung jawab itu, pajaknya kan masuk DKI. Tetapi untuk risiko seperti itu dia tidak mau ini. Sementara Jakarta dengan permasalahan yang berat butuh pemimpin-pemimpin yang tegas, yang berani bertampil beda, tapi dia tidak ada sama sekali. Kita kecewa banget punya gubernur seperti Pak Oke. Terima kasih Pak Masdar. Pak Andi, selamat malam. Selamat malam. Silahkan Pak. Ya kemarin juga di Yogyakarta saya sudah ngomong juga soal ini. Ini parah ini. Pemda kok bisa lempar tanggung jawab gitu loh. Padahal kan izinkan dan mereka yang keluarkan. Izin untuk ruang publik. Artinya kan mereka juga harus melakukan analisis mendalam dong terhadap eh, apa namanya papan reklame itu sebelum mengeluarkan izin dan juga pengawasannya di mana kan gitu kan kok kalian bertanggung jawab begitu sekarang yang memberikan izin itu juga harus bertanggung jawab dong gitu aja iya terima kasih Pak Andi selamat malam Pak Yudi Halo. iya Pak Yudi silakan komentarnya Bapak Selamat malam. Iya, silakan Bapak. Itu kalau menurut saya, saya tahu juga bahwa harga untuk masa reklam politik itu adalah harga pajaknya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Yudi.